الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله <clears throat> وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita yang tadi <clears throat> bahwa kewajiban berdakwah kepada Allah merupakan kewajiban pertama atas seorang dai kewajiban berdakwah kepada tauhid dan memerangi syirik <clears throat> di mana kamu mendapati fenomena yang ada di masyarakat sekian banyak bentuk dakwah sama sekali tidak berdasar bahkan tidak ada kepedulian terhadap tauhid bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan tauhid sama sekali di antara mereka ada yang tujuan intinya dan yang terpenting dan segala-galanya dalam dakwahnya ujung-ujungnya adalah dunia ada yang di bidang politik memang di sana berkecimpung dan <coughs> untuk mendapat suara terbanyak di pemilu dia berkampanye dan dakwanya di situ kesibukannya <coughs> ada yang di antara mereka kamu dapati yang terpenting adalah pekerjaan <coughs> sehingga dia dakwah ke sana kemari diundang ke sana kemari seminar atau apa training nah, yang di training itu para pegawai para pekerja para manajer para direksi didakwai macam-macam ini ini oh, inti, intinya ujung-ujungnya semangat bekerja nah Wala ada dakwah tauhid, apa itu syirik, apa itu asma wa sifat, apa itu ibadah, sama sekali satu huruf pun nggak ada sangkut pautnya. Ujung-ujungnya semangat bekerja. Ujung-ujungnya bagaimana perusahaan beruntung, memberi untung. As. Nah, walaupun dikemas tentunya sebagian rupa sok sebagai dai, sebagai seorang alim, eh, nah, kata fashilah. Semua dakwah yang semacam ini dakwah yang rusak dan merusak. Nah, wah, masih banyak yang lain. Nah. Makanya beliau sebutkan bab ini untuk memberi pencerahan kepada muwahidin ahli tauhid apa itu dakwah kepada Allah hakikatnya. Sehingga kamu faham mana dakwah yang hak, mana pula dakwah yang batil. Qala rahimahullah wa qaulullah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala bazirah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Aku dan yang mengikutiku dan maha suci Allah Aku bukan dari musyrikin, bukan dari golongan musyrikin. Yusuf 108. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah yaqulu ta'ala zikruh يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد Allah katakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan wahai Muhammad <clears throat> hadhihi ad-da'wah allati ad'u ilaiha wa tariqatu allati ana 'alaiha min ad-du'a ila tauhidillah wa ikhlasil ibadati la dunal alihati إلى awthan wal intihai ila ini ini yang dimaksud ini dakwah dakwah ini yang aku berdakwah padanya jalan ini, metode yang aku berada di atasnya, yaitu berdakwah kepada tauhid, tauhidullah, dan mengikhlaskan, memurnikan seluruh amalan ibadah untuk Allah semata, bukan untuk sesembahan dan Tuhan yang selainnya. Dakwah untuk kita taat kepada Allah selalu dalam setiap perintahnya. Dakwah untuk meninggalkan segala kemaksiatan kepadanya. Dakwah ini sabili Tarikoti wa da'wati Itu jalanku, metodeku, caraku, dakwahku Adu ilallah Aku berdakwah kepada Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah Maha tinggi Allah tiada sekutu baginya Ala basirah Dan itu di atas basirah ala basiratin bidzalik wa yaqinin wa yaqini ilmin minni bihi di atas ilmu di atas keyakinan yang pasti nah, ana yad'u ilaihi ala basirah aidan aku di atas dakwah dengan basirah ini wa dan juga yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu dan yakin ini manittaba'ani wa saddaqani wa amana bi setiap yang mengikuti aku mengimani aku mempercayai aku wa subhanallah yaqulu ta'ala dzikru wa qul tanzihan lillahi ta'ala wa ta'dhiman lah min ayyakuna lahu syarikun fi mulkihi au ma'budin siwa fi ha? fi sultanihi Allah katakan subhanallah maha suci Allah maha agung dari segala sekutu dalam kerajaannya, dalam peribadatannya jika ada Maha Suci Allah dari adanya sesembahan selain dirinya dan dari segala yang dituhankan selain Allah padahal itu di bawah kekuasaannya Maha suci Allah dari semua itu. <coughs> Wa ana minal musyrikin. Dan aku bukan dari musyrikin. Yaqulu wa ana bari'un min ahli syirki bih. Lastu minhum walahum minni. Aku berlepas diri benci antipati dari orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah aku bukan dari golongan mereka mereka pun bukan dari golonganku intaha kata keterangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah قال في شرح المنازل يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات Di sini diinginkan agar kamu sampai dengan pendalilanmu sampai kepada derajat ilmu yang tertinggi wahyal basirah allati yakunu nisbatul ma'lum fiha ilal qalb kanisbatil mar'i ilal basar disebutkan itu derajat ilmu tertinggi dengan pendalilan ini di mana basiro itu ilmu yang nisbat ilmu itu pada dirimu tentang yang kamu ketahui itu layaknya sesuatu yang kamu pandang dengan mata kepalamu Artinya ainul yakin. Kalau kamu sudah melihat sendiri, artinya pasti dan jelas sudah bukan katanya, bukan penukilan, bukan bukan yang lain sudah. Mau kamu melihat sendiri mau apa? Jelas. Dan itu a'la darajatil ilm. Derajat ilmu yang tertinggi. Wa hadhihi hiyal khasisatu allati ikhtassa biha sahabah ala sairil ummah wa hiya a'la darajatil ulama. Dan keistimewaan ini hanya dimiliki oleh para sahabat dibanding seluruh umat yang ada mereka yang paling tinggi. Karena mereka tahu di mana ayat turun, kapan turun, kenapa turun. Mereka mubasyarah secara langsung tahu semua itu. Nah, taala anhum. Maka mereka pada derajat tertinggi ulama tertinggi karena ilmunya tertinggi. Qala ta'ala Qul hadihi sabili adu ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani ay ana wa atba'i ala basirah. Maka aku dan pengikutku di atas basirah ini. Wakila wa man ittaba'ani atfun alal marfu fi ad'u ay ana ad'u ilallah ala basirah wa man ittaba'ani kadzalik yad'u ilallah ala basirah. Ada juga sebagian ulama yang sebutkan wa manittaba'ani ini ma'tuf kepada marfu yang ada di ad'u fa'ilnya ad'u ana nah, ini wa manittaba'ani ma'tuf ke sana kepada marfu'nya sehingga maknanya ana ad'u ilallah ala basirah Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Wa manittaba'ani dan pengikutku juga yang beriman padaku juga berdakwah kepada Allah di atas basirah. Wa 'alal qaulain ini atau itu yang sebelumnya dua penafsiran fal ayat tadullu ala anna atba'ahu hum ahlul basair ad-da'in ilallahi ta'ala yang jelas ayat menyebutkan bahwasanya pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman mengaku beriman kepada beliau mentaati beliau mereka pula adalah ahlul basair tahu basiroh tahu ilmu sebagaimana Rasul SAW baik itu ilmu di sini basirah bukan sekedar ilmu syariat tidak hanya itu tetapi juga ilmu basirah bihalil mad'u basirah dan ilmu tentang mad'u tentang yang kamu dakwai seperti apa mereka bagaimana backgroundnya nah, itu juga basirah makanya Rasul SAW katakan kepada Muad inna kata'ti kauman min ahlul kitab al-hadith yang kamu datangi itu alil kitab. Orang punya ilmu kitab, walaupun sudah dirubah-rubah tapi mereka punya syubhat. Hati-hati, siaplah kamu menghadapi mereka akan memperdebatkan kamu akan ini itu. Nah, ini basirah. Tahu kondisi mad'u. Kamu kalau tahu kondisi mad'u, kamu akan bisa menentukan apa yang kamu prioritaskan. Kamu mulai dari mana? Apa yang terpenting bagi orang ini? Madeo. Nah, kalau orang sekarang bilang apa? Audiens, ya, yang di hadapanmu ini. Siapa dan bagaimana, apa yang perlu kamu sampaikan, apa yang perlu kamu benahi pada mereka, itu basiroh. Kalau basiroh terkait ilmu syari, ya ma'ruf ilmu syari ayat kamu paham tafsirnya bagaimana makna ayat ini begini ini hadis Rasulullah hukum ahkam sunnah termasuk basiro pula para ulama sebutkan adalah tariqah musilah ilal maksud cara terbaik yang mengantarkan pada tujuan ini juga basiroh kamu ingin ketujuan itu. Apa cara yang terbaik, cara yang benar, yang maslahat untuk bisa sampai ke sana? Nah, itu juga basirah. Terkadang mungkin orang menginginkan sesuatu baik, tapi karena cara yang dia jalani tidak benar, akhirnya tidak benar hasilnya. Jelek. Nah. Dan itu bermacam-macam diajarkan dalam syariat. Makanya terkadang Rasulullah SAW memberi terhib, terkadang terhib. Nah. Misalnya termasuk basirah yang para ulama contohkan dalam peperangan. Nah yang diinginkan kan keberanian dari muslim ini ya melawan musuhnya kemenangan dengan izin Allah menghadapi mereka Rasul beri basirah kepada mereka antara lain yang Rasul sebutkan man qutila lahu qatil lahu alaihi bayina falahu salabu yang berani atau bisa membunuh lawannya kufar dan dia punya bukti kuat tentang hal itu, maka dia berhak mendapat salapnya. Salap itu ya yang dia dapati dari si kafir ini misalnya dia bunuh di atas kuda mati, dia punya bukti ini itu saksi misalnya. Ya sudah, itu bagi dia yang membunuh. Si kafir misalnya pakai baju baju besi, ya itu bajunya milik dia mungkin di kuda itu ada perbekalan dia uang emas misalnya ya milik dia kudanya milik dia nah ini basirah dengan ini kan orang ada semangat lebih untuk berjihad untuk berani nah, basirah wah kata yang jelas tidak hanya terbatasi basirah itu pada ilmu syariat Nah. Waman ah, Waman laisa minhum falaisa min atba'ihi alal haqiqah wal muwafaqah. Maka yang tidak termasuk mereka waman ittaba'ani tidak mau berdakwah kepada tauhid, tidak mau bicara tentang syirik, Nah, seperti tadi bitafsil dengan detail dan terperinci maka bukan pengikut Rasul hakikatnya. Bukan orang yang mencocoki dan mentaati Rasul sallallahu wa ingkana min atba'i alal intisabi wa da'wah. Walaupun dia sebagai pengikut Rasul sebab atas penisbatan dan pengakuan. Saya umat Nabi, saya pengikut Rasul, saya beriman kepadanya, tapi kenyataannya Fit, jauh. Rasul SAW ada di ujung barat, dia di ujung timur sana. Bahkan bukan hanya itu, bertentangan Rasul yang mendakwakan, memperdulikan dan begitu banyak betapa beliau menjaga dan mendakwakan tauhid, dia malah terang-terangan memerangi, melawan, menentang tauhid dan orang-orang yang berdakwah kepadanya. Kifil semacam min atba'ur rasul. Wa manittaba'ani itu maknanya kelanjutannya insyaallah <coughs> untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.